Ketika seorang muslim menunaikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ia pun menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ia menaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri kalian. Pemimpin kalian. Ini dari sisi ketaatan. Artinya seseorang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti ia menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabawiyah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pada hakikatnya ia berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim merupakan wahyu, maka demikian pula as-sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun merupakan wahyu. Apa dalil yang menyebutkan bahwasannya kita tidak membedakan mengimani wahyu dalam bentuk Al-Quran atau yang termaktub di dalam Al-Quran dan kita tidak membedakan wahyu yang itu merupakan ucapan ataupun perintah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dasar kita tidak membedakan bahwasannya dalam Al-Quran itu terkandung wahyu, dalam hadis, dalam as-sunnah pun terkandung wahyu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam itu adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wama yantiqu dan tidaklah ia berbicara. Siapa? Yani Ar-Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Anil hawa. Berdasarkan hawa nafsu. Sekali-kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Namun Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam berbicara atas dasar wahyu. Atas dasar wahyu. Sehingga para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan bahwasannya As-sunnah adalah termasuk daripada wahyu. Selain dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga tidak ada kemudian seseorang hanya beriman kepada Al-Quran saja. Sementara ia menolak ataupun menampik as-sunnah ataupun hadis-hadis sahih yang sampai ataupun hadis-hadis sahih yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Seperti orang-orang yang menganut pemahaman Al-Quraniyun. Demikian Asyikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memberikan julukan kepada orang-orang yang hanya mengimani kepada Al-Quran saja. Sementara kepada As-Sunnah, hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam ia tidak mengimaninya. Orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja, ya, pada hakikatnya ia pun sebenarnya mengingkari Al-Quran yang katanya ia berpegang teguh kepada Al-Quran, pada hakikatnya ia berlepas diri dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diperintahkan untuk taat kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, ketika ia mengatakan bahwasanya dirinya beriman kepada Al-Quran, pada hakikatnya ia sedang melakukan satu perbuatan mengingkari Al-Quran itu sendiri dengan sebab ia tidak mengimani terhadap wahyu yang dalam bentuk as-sunnah ataupun hadis dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quraniyun kalau di Indonesia dikenal dulu ada faham Isa Bugis. Al-Quraniyun kalau di Indonesia ada faham ingkaru sunnah. Mengingkari sunnah. Mereka hanya ber sendikan kepada ayat-ayat Al-Quran, sementara ya, kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengimaninya. Ya. Kalau di Solo masih ada, ya. bahkan punya radio dan lain sebagainya, punya masjid, punya komunitas sendiri. Ya mereka memiliki ya, pemahaman yang sesat seperti itu. Ya, kalau nanti mereka mati, jangan dimandikan, jangan dikafani, jangan disolatkan. Kenapa? Karena yang mengungkapkan jenazah harus dimandikan, dikafani, disolatkan adanya di dalam hadis. Ya. Jadi buang saja sudah. Dibuang saja. Nah, mereka tidak percaya kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan mereka pun seharusnya tidak suka makan ikan. Ya, karena ikan itu bangkai. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak boleh atau dilarang makan bangkai. Karena yang menjelaskan ikan mati, ikan dalam bentuk bangkai boleh dimakan hanya ada di dalam hadis. Jadi akhirnya banyak nanti perbuatan-perbuatan mereka yang mereka sendiri langgar. Ya. Tidak konsisten dengan pemahamannya. Ya seperti ada sekelompok orang yang menganggap kelompok lainnya itu najis ya. karena berdasarkan dalil bahwasannya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas, najasun gitu kan, najis. Sehingga kalau masuk masjidnya bukan kelompoknya ya nanti orang itu keluar di pel karena masih dianggap najis, belum berbaiat kepada amirnya. Ya. Kalau nanti dia punya jemuran, jemurannya diambil oleh orang lain yang belum berbaiat kepada amirnya, nanti jemurannya dicuci balik, dicuci ulang. Karena disentuh oleh orang yang bukan kelompoknya dan dia adalah masih kafir, musyrik, najis. Tapi kalau kita sodori uang 100 ribu, tidak dicuci uangnya. Tanakut. Seseorang yang tidak mempelajari agama, tidak mempelajari Islam, berdasarkan bimbingan para ulama, akan menemui kontradiksi Antara keyakinan dan perbuatannya, antara perbuatan dan keyakinan. Satu dengan lainnya, tanakut. Ya. Tanpa kita harus meneliti satu persatu pemahaman-pemahaman sesatnya, kita akan temukan di dalam perilakunya sehari-hari dia akan bertentangan dengan apa yang ia yakini sendiri. Dan itu kita bisa lihat ya, dari fenomena-fenomena yang ada yang sudah terjadi. Karenanya ya, berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabawiyah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan hukumnya wajib bagi seorang muslim. Ya, sama wajibnya sebagaimana ia harus berpegang kepada Al-Qur'an. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan ittiba mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukti seorang muslim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan al-ittiba atau al-mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Jika kalian mencintai Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhbibkumullah niscaya Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurur rahim dan Allah maha pengampun dan maha penyayang jelas ayatnya Jadi kalau orang-orang yang hanya bersendikan kepada Al-Quran saja, ia mengaku cinta kepada Allah, dusta dia. Ya, dusta. Ya, orang Ambon bilang paling parlente. Ya, dusta. Kalau ia mengatakan berpegang teguh hanya kepada Al-Quran saja, kemudian ia mengatakan dia cinta kepada Allah. Dusta. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan mutaba'ah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau seorang muslim ya, dusta, dia mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ia berdusta, kira-kira keimanannya seperti apa? Ya. Sedangkan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun harus menyertai dengan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka ya, sangat ya, sesat menyesatkan orang-orang yang hanya beranggapan ya, kepada ya, beriman hanya kepada Al-Quran saja. Dan alasan mereka pun karena hadis Nabi kan kadang-kadang ya, karena hadis Nabi itu ada yang lemah. Ya memang benar hadis Nabi ada yang lemah, ada yang tapi ada juga yang tidak lemah, yang sahih. Dan itu berdasarkan penelitian para pakar ya, para pakar ahli hadis, orang-orang yang memang pandai di dalam ilmu mustalah hadis. Ya, mereka belum belajar ilmu mustalah hadis saja sudah mengatakan bahwasanya ya, sudah menunjukkan kesombongannya ya, untuk ingkar kepada an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti ini orang yang tidak akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya, kebahagiaan yang hakiki yaitu ketika seseorang mendapatkan al-jannah, surga di hari akhirat nanti. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhulun al jannah, illa man aba." Setiap umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan masuk ke dalam jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam jannah. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Yang tidak mau. Para sahabat bertanya, Kila. Waman ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam jannah itu wahai Rasulullah? Qala maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ia akan masuk dalam ke dalam jannah. Dia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, maka dialah orang yang enggan ke dalam, masuk ke dalam jannah. Jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tampak jelas bahwasannya Seseorang yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dalam jannah, ia harus meniti kehidupan di dunia ini berdasarkan as-sunnah. Berdasarkan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia harus cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Ya. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dan apa saja ya, yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada kalian maka ambillah ambil setiap apa yang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada kalian, ambil dan apa saja yang dicegah, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka jauhi, tinggalkan, maka cegah jangan sampai kita mengambilnya. Ini prinsip bahwasannya seorang Muslim ya, beramal, berbuat harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi <clears throat> sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah ya. bin Sariyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Ya. Maka hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Ya. Hendaklah kalian ya, pegang teguh sunnahku dan sunnah al-khulafa ar rasidin al mahdiin yaitu para khalifah yang mendapatkan bimbingan al mahdiin yang mendapatkan petunjuk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu alaiha bin nawajid gigit oleh kalian gigit dengan gigi-gigi geraham oleh kalian sunnah tersebut Maknanya apa? Maknanya pegang teguh. Ya, sekuat-kuatnya. Pegang teguh sekuat-kuatnya. Ya, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan as-sunnah an-nabawiyah. Ya. Orang-orang yang menyepelekan, orang-orang yang meremehkan, yang tidak terbetik di dalam hatinya keinginan ya, untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Mereka mengingkari terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ia akan mendapatkan ya, kebinasaan. Ia akan mendapatkan ya, okubah, hukuman yang bisa saja hukuman itu saat terjadi di dunia. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis dari Abi Iyas, Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Dikisahkan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisyimali. Ya. Sungguh ada seorang laki-laki makan di sisi Nabi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri Biasa kan? Zaman sekarang makan dengan tangan kiri biasa. Karena sedemikian asingnya terhadap sunnah. Sehingga makan dengan tangan kiri itu dianggap biasa. Nas'alullah salamah. Faqala kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kul biyaminik." Kepada laki-laki tadi. Makan dengan tangan kananmu. Nabi saw memberikan apa nasihat. Ini bentuk bahwasannya ya, pada zaman Nabi saw makan dengan tangan kiri ini adalah perkara yang sangat ya, luar biasa tidak baiknya. Ya. Ya. Seiring dengan waktu orang ya, sebagian kaum muslimin tidak lagi mengenal ilmu agama sehingga makan dengan tangan kiri dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkara yang luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, memberikan nasihat. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Fakola kemudian laki-laki ini membantah Ya. Laki-laki yang duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membantah. Katanya, la astati' saya tidak mampu. Tidak mampu makan dengan tangan kanan. Kala maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la stata'ta. Pasti kamu tidak mampu. Ya. Ya. Ma mana'ahu illal kibru Fama rafa'aha ila Laki-laki ini, laki-laki ini menolak terhadap apa yang dinasehatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Laki-laki ini menolak karena ada kesombongan di dalam hatinya. Sombong. Ya. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sombong batarul haq menolak kebenaran dan laki-laki ini termasuk orang yang menolak kebenaran al-kibr ya. sombong dia wagom tunas dan meremehkan manusia itu namanya sombong nah laki-laki ini tidak mau menerima nasihat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penolakan yang disertai dengan kesombongan ini ya, mengakibatkan pada dirinya fama rofaaha ilafi, maka ia tidak bisa mengangkat tangannya. Ya. Hukumannya seketika itu juga. Ya. Hukumannya seketika itu juga. Ya. Ketika ia dengan sombong mengatakan saya tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Nah, ini sikap sombong, ya, sombong terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga ya, si laki-laki ini benar-benar mendapatkan ya, hukuman yang setimpal dari kesombongan menolak terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan seseorang yang menolak kepada apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hukum-hukum yang sudah ya, diperintahkan untuk menaati ya. maka yang demikian ini akan menjadi sebab ya, terhinanya kaum muslimin di hadapan umat-umat lainnya terhinanya kaum muslimin di hadapan umat-umat lainnya Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil bil'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dzullan." la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, disibukkan dengan peternakan, disibukkan dengan pertanian, kalian pun meninggalkan jihad. Ya. Kesungguhan di dalam menuntut ilmu, kesungguhan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akan ditimpakan kepada kalian kehinaan. Ya. Ya. La tarji'u, la yanzi'u, maka tidak akan diangkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama sampai kalian kembali kepada nilai-nilai Islam kembali berbuat bertindak berucap ya, berperilaku dengan nilai-nilai Islam tapi kalau nilai-nilai Islam itu kalian tinggalkan, ya, maka ini bisa menjadi sebab ya, kaum muslimin mendapatkan kehinaan. Ya. Kehinaan. Akan dihinakan. Dan sebaliknya ketika kaum muslimin dia menjaga hukum-hukum Allah, hududullah. Dia menjaga syariat Allah di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, dalam bentuk apa menolong agama Allah? Yaitu dalam bentuk menunaikan hukum-hukum Allah, menunaikan syariat-syariat Allah, ya, syariat Allah dan Rasulnya, ya, ditunaikan, ya, maka yansurkum, kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu saja Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Meneguhkan keadaan diri kalian. Ini balasan bagi orang-orang yang sedemikian rupa berupaya untuk menjaga syariat Allah tetap tegak. Karenanya berpegang teguh kepada as-sunnah ya, adalah merupakan ya, jalan menuju keselamatan, ya, jalan menuju kebahagiaan. Ya. Sehingga orang yang benar-benar ya, bisa berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, maka orang itu akan selamat. Selamat ya, di dunia maupun selamat di akhirat. Ada sebuah kisah ya, pada zaman tabi'in, yaitu ketika ada seseorang yang menunaikan sholat menunaikan sholat sunnah berkali-kali, berulang-ulang. Ada yang menyebutkan menunaikan sholat sunnah fajar, yaitu sebelum sholat subuh. Ya, sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. Ya, yang tuntunan sunnah kan hanya dua rakaat saja. Dua rakaat ringan. Ya. Rokat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rokaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Tuntunan sunnahnya demikian. Namun ada orang yang berulang-ulang. Kemudian ditegur oleh salah seorang tabi'in, imam dari tabi'in, Sa'id ya. bin Musayyab rahimahullah. Ya. Ditegur Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allah ala salah." Wahai Aba Muhammad, maksudnya kepada Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Wahai Aba Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya hanya dengan sebab saya sholat? Kemudian apa jawab dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Ya. La, ya. tidak. Allah tidak akan mengazab seseorang karena sholat. La, walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Akan tetapi Allah mengazab dirimu dengan sebab kau menyelisih sunnah. Jadi bukan karena sholatnya, tapi menyelisih sunnahnya. Ini diperhatikan betul. Yang menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi sunnahnya, bukan karena sholatnya. Ini kan kalau kita tidak cermat ya, menelaah kalimat demi kalimat kan bisa dipelintir. Kita maksudnya mengatakan ya, tidak ada zikir berjamaah langsung dipelintir. Dia anti zikir. Oh, kok bisa? Kan begitu. Dikiranya anti zikir. Ya, kan dipelintir begitu. Ya, sampai dulu ada kejadian anak muda pengen sekali nikah. Ya, karena nikah itu kan termasuk menegakkan sunnah. Orang tuanya inginnya, ya ini perbedaan sedikit saja. Orang tua inginnya kamu kerja dulu lah kalau nikah. Nanti kalau kerja kan bisa punya penghasilan untuk keluarga. Langsung, wah, bapak ini ingkar sunnah ya? Loh, kok jadi begini? Itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ke arah sana, tapi kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulan yang salah. Sama seperti kasus tadi. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seseorang karena sholatnya. Jangan disimpulkan karena sholat kemudian Allah mengazab seseorang. Bukan itu kesimpulannya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seseorang karena orang tersebut menyelisih terhadap sunnah nabinya. Ya. Terhadap sunnah nabinya. Ya. Sebagaimana tadi. Ya. Sebagaimana kisah ya, seorang laki-laki yang makan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mendapatkan ukubah, ya, hukuman langsung seketika itu ketika ia menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini satu perkara, ya. sehingga seseorang yang mengikuti terhadap tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah orang yang benar-benar ya, mencintai Ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu termasuk orang yang sampai ingin meniru cara jalan Nabi. Cara jalan Nabi saja ditiru. Itulah ketika cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terbentuk di dalam hati seseorang. Ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentu harus berusaha Namanya berusaha tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Karena setiap individu, setiap orang per orang itu akan berbeda-beda ketika ia berupaya untuk ya, mewujudkan sunnah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada yang mampu menunaikan sholat malam secara ajak, konsisten. Ada yang mungkin baru sepekan hanya tiga malam, sepekan dua malam misalnya. Ya. Tetapi jangan kemudian disimpulkan bahwasannya yang baru bisa sepekan tiga malam, sepekan dua malam itu kemudian disimpulkan ya. orang yang tidak konsisten dengan sunnah, bukan. Ya. Jangan tergesa-gesa untuk kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, karena mungkin mampunya baru seperti itu. Ya, nah, kondisi-kondisi yang seperti itu perlu kita dorong, perlu kita kondisikan, perlu kita beri semangat, ya, sehingga ia benar-benar ya, mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dia kemudian belum mampu untuk menunaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya di dalam hatinya terbetik rasa penyesalan, rasa keinginan, rasa sesuatu yang ingin besar sekali. Yang apabila tidak ada kendala, tidak ada udur, dia akan menunaikan sunnah tersebut. Nah, ini ya, dalam hal tatbik pelaksanaan dalam keseharian terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing diri, masing-masing individu ya, memiliki kadar kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal inilah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak sekali-kali membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya. Maka Ya. Ketika kita ingin meraih kebahagiaan, kembalilah merujuk kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di pembukaan tadi disebutkan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sedikit kajian kita pada kesempatan sore hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pemahaman yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita capai dan dengan keberkahan itu pula kita bisa mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga keberkahan itu semakin berlipat.